السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورد نفسه وزنة عرشه مداد كلماته وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق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 Mari di awal pertemuan yang penuh barokah ini insya Allah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla Jalla Jalalu. Allah yang menggenggam kehidupan kita. Allah yang maha mengetahui apa yang kita kerjakan dan apa yang kita sembunyikan. Mungkin istri bisa kita bohongi, Suami, anak bisa kita tipu, mertua bisa kita kibuli. Tapi di hadapan Allah semua tidak ada yang mampu disembunyikan sama sekali. Allah Maha mengetahui apapun yang dikerjakan oleh makhluk. Bahkan seekor semut hitam yang kecil di atas batu hitam di dalam gua yang gelap di malam hari, hujan deras turun sekalipun, Allah tahu apa yang dikerjakan oleh semut Bahkan daun ranting pohon yang jatuh dan dibawa arus air mengalir deras. Allah tahu kapan jatuh dan kemana mengalirnya. Tidak ada yang mampu disembunyikan di hadapan Allah. Dan Allah masih sayang kepada kita. Masih memberikan berbagai macam kenikmatan, sehat, walafiat, iman dan Islam. Yang dengan nikmat itu semua hingga sampai detik di siang hari ini. Kita masih mampu melaksanakan kewajiban kita kepada Allah dalam rangka ubudiyah penghambaan diri kita kepada Allah dalam rangka taqarrub ilallah mendekatkan diri kepada Allah dan dalam rangka mengharapkan ridha Allah nas'aluka ridha kawal jannah Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kajian zuhur siang hari ini kita akan mengambil tema tentang takwa, tawakal. Tawakal sebagai karakter seorang mukmin. Sesuai dengan ayat yang tadi dibacakan di muka timah pembukaan surat Al-Anfal ayat kedua. Ini kalau kita perhatikan ada tiga ciri dalam ayat ini. Ada tiga karakter identitas seorang mukmin. Kita akan ambil di bagian yang terakhir yang ketiga. Namun sebagai pengetahuan kepada kita kita jelaskan tiga-tiga terlebih dahulu. Allah mengatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya mukmin yang benar di hadapan Allah. Karakter mukmin yang sebenarnya di hadapan Allah, ciri mereka kata Allah yang pertama, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bergetarlah hatinya. Ini ciri yang pertama. Nanti mungkin temanya lain waktu. Yang kedua ciri mukmin yang benar kata Allah adalah wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau yang pertama orang yang mukmin yang benar itu cirinya dibacakan Quran, dibacakan asma Allah, dzikir Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya, Mungkin kita sudah merasakan makna itu sebenarnya. Apa yang disebut dengan bergetar hatinya. Lalu yang kedua kata Allah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu dan kalau dibacakan Ta'ala yasru tilawah dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambah keimanannya kepada Allah. Jadi kalau dimaknai ayat-ayat Allah tentu ada dua makna ayat di sini. Yang pertama ayat-ayat kauliyah firman Allah Ya, Al-Quran yang jumlahnya 6.236 ayat, 114 surat, 30 juz, itulah yang disebut dengan ayat-ayat kauliyah, firman Allah, wahyu Allah. Lalu yang kedua namanya ada ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah, ciptaan Allah di alam semesta ini. Di dua-duanya. Jadi hatinya bertambah keimanannya kepada Allah kalau dibacakan ayat Allah dua-duanya. Baik ayat kauliyah juga ayat kauniyah. Mungkin kalau ayat-ayat kauliah sudah kita rasakan juga. Tapi kadang-kadang yang agak lambat, ya, yang agak lambat kita memanai ketika kita rasakan adanya ayat-ayat kauliah. Contoh musibah. Ya. Musibah kadang-kadang kita lebih banyak merasionalisasi dengan logika kita. Oh ini pantas ada banjir karena ini. Ini pantas ada gempa karena ini. Apapun hebatnya teori logika rasionalis kita. Tetapi kalau dia merupakan tanda-tanda Allah, harusnya menambah kita. Tulias alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Semakin bertambah imannya kepada Allah. Ada bencana, ada musibah, ada tanda-tanda alam. Ini yang penting yang kedua. Lalu yang ketiga ini yang mau kita bahas yaitu kata Allah ciri mukmin yang benar yang sesungguhnya kata Allah wa ala rabbihim yatawakkalun dan kepada Tuhan mereka mereka bertawakal. Inilah tema kita hari ini tentang tawakal. Nah, ini saya tadi lewatkan sedikit ya, beberapa slide. Nah, ini juga mohon ya tak pernah kita tinggalkan doa kita untuk ya negeri tercinta kita atau negeri yang jauh di sana, tempat yang Nabi suruh kita kunjungi. Nabi katakan la tasaddur rihal ila thalathati masajid. Janganlah kalian berpergian berkunjung rihlah ya, jalan-jalan kecuali kunjungilah, utamakanlah berkunjung kepada tiga tempat. Yang pertama Masjid Nabawi di Madinah, yang kedua Masjid Haram di Makkah dan yang ketiga ini Masjid Al-Aqsa di Palestina. Apalagi sekarang dalam momentum rangkaian PHBI peringatan Hari Besar Islam, Isra Mi'raj. Isra Mi'raj jelas disebutkan betul itu peristiwa namanya minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Makanya kepada para panitia, kalau kita jadi panitia Isra Mi'raj di rumah kita, di komplek kita, jangan lupa Pak, ingatkan. Kita memperingati Isra Mi'raj tapi lupa. Apa semangatnya? Semangatnya adalah minal masjid ilal masjid. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, kadang-kadang dilupakan Al-Aqsa. Padahal itulah tempat Nabi Isra. Nah, jadi mudah-mudahan ini sengaja saya tampilkan slide-nya. Jangan pernah kita lupakan. Bagi yang kunut, panjangkan kunutnya untuk kita mendoakan agar Allah segera berikan nasran azizah, pertolongan yang segera kepada kaum muslimin di Palestina. Baik, kita berbicara tentang tawakal. Tawakal secara ya, secara bahasa Arab tentu sudah pernah kita dengar, ya dalam makna tawakal dari arti kata asal katanya wakala. Ya, wakala artinya mempercayakan, menyerahkan kepada pihak lain. Nah, tentu kalau maknai tawakal ala Allah artinya mempercayakan kepada Allah. Ya. Sehingga kalau kita perhatikan ya di dalam slide yang ada di depan ini dalam surah Al-Furqan 58 Allah mengatakan dan bertawakallah kepada Allah Wa tawakkal 'ala Allah al-hayyul ladzi la yamut wa sabbih bihamdihi wa kafa bihi bi dzunubi ibadi khabira. Dan bertawakallah kepada Allah yang hidup ya, dan yang tidak mati. Kepada siapa? Kepada Allah tentunya. Dan bertasbihlah dengan memuji Allah. Dan cukuplah dia mengetahui dosa-dosa hamba-hambanya. Ini beberapa dalil. Nah, kemudian ya, kita akan dapatkan dalam Al-Quran beberapa penjelasan tentang tawakal. Paling tidak ada tujuh tempat dalam Al-Quran. Nah, sekarang kita ya makna yang lebih secara harfiah bahasa Arab juga dimaknai tawakal bersandar, ya, jadi menyerahkan tadi, ya, mempercayakan kepada pihak yang lain dalam semua urusan. Jadi kita kalau sudah mempercayakan kepada orang lain, kita yakin percayakan. Misalnya, misalnya kita menitipkan sesuatu, jadi kalau menitipkan sesuatu kepada orang maka kita percayakan kepada dia. Nah, jadi janganlah kita ragu-ragu bilang enggak ya kira-kira ya. Mungkin sama orang, mungkin tempat penitipan misalnya. Kita nggak yakin, maka tidak akan khusyuk sholatnya, tidak akan optimal ya pekerjaan yang lain kalau kita nggak yakin terhadap apa yang dititipkan kita percayakan kepada orang lain jadi ini yang pertama secara mendasar makna tawakal artinya bersandar mempercayakan, menyerahkan kepada pihak lain dalam hal ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara istilahan jadi kepada kita semua sebagai pengetahuan ada dua makna secara uh, setiap uh, pembahasan materi, setiap uh, tema. Yang pertama harus paham secara lugawi, lugatan bahasanya. Lalu yang kedua secara definitif, istilahan. sebentar lagi kita mau puasanya. Ya Pak ya, bentar lagi kita mau puasa. Nah puasa secara harfiah artinya apa? Ada yang tahu Pak, puasa artinya apa Pak? Halo, kayak lemes banget ya. As-saum asyam huwa al-imsak. Nah, secara bahasa artinya puasa artinya menahan, mengendalikan. Nah, kalau secara bahasa jelas artinya menahan, imsak. Nah, kalau secara istilahan, nah nanti ada berpenjelasannya. Apa itu puasa? tidak makan, tidak minum atau menahan dari yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari itu secara istilah. Nah, tadi sudah secara e, bahasa apa itu tawakal. Sekarang secara istilah ya. Artinya apa? Yaitu kejujuran bergantungnya hati kita kepada Allah. Jadi hmm. orang tawakal harus jujur dia yang menggantungkan semuanya kepada Allah. Jadi bukan kepada yang lain. Ini kadang-kadang tawakal ya kepada ya kepada dukun mungkin ya, kepada paranormal. Ya, jadi harus jujur. Kemana kita bergantung? Bergantung kita kepada Allah dalam mencari maslahat dan menghindari mudarat. Jadi kalau kita sudah tawakal, pasti kita akan yakinkan semua sudah Allah yang bekerja. Nah, cuma nanti masalah berikutnya adalah apa yang perlu kita lakukan dalam proses tawakal. Akan sering kalau anak-anak kita ya Pak ya, anak-anak kita sekarang lagi musim uh, ujian tengah semester misalnya, atau bahkan sudah selesai. Mari ketika mau ujian kita bilang, nah biasa mau ujian UTS, mid test, ya mid semester. Udah siap belum nak? Sudah Pak. Ya. Gimana udah siap? Udah Pak, saya tawakal kepada Allah. Emang udah belajar? Belum. Nah, belum belajar cuma langsung bilang tawakal kepada Allah. Ini namanya tawakalnya konyol. Tawakal harus kita buktikan terlebih dahulu dengan ikhtiar. Tahapannya adalah namanya ikhtiar basyariah. Ya, ikhtiar basyari, usaha manusiawi kita. Istilahnya kalau dalam manajemen modern namanya SOP-nya dilewatin dulu. Nah, jadi ada SOP-nya. Standar operasi prosedurnya seperti apa. Baru kita ngaku nanti di ujungnya saya matawakal kepada Allah. Jadi nggak bisa seorang pegawai, karyawan, pekerja, buruh, ya, apalagi dengan mesin dia bekerja, ya sudah dia bekerja tiba-tiba ujuk-ujuk bilang terjadi kecelakaan misalnya mohon maaf terjadi ya katakanlah eksiden ya lalu nanti dipanggil diinvestigasi oleh atasan ketika tanya kenapa terjadi saya mah tawakal sama Allah aja pak sudah dilewati nggak prosedurnya tadi saya ada yang kelewatan nah begitu jadi nggak bisa kalau masih melanggar prosesinya melanggar ikhtiar apalagi tidak dilakukan ikhtiarnya Contoh ketika ada orang bertanya, tadi anak misal sekolah, udah belajar nak? Belum. Ini namanya tawakal yang konyol. Ketika dia sudah belajar, Allah Akbar, lihat perhatikan dia sudah ikutin KBM-nya dengan dengan sungguh-sungguh, lalu bahkan dia ikut bimbel, bimbingan belajar, ya. Bahkan juga kadang-kadang ada les private dengan gurunya sendiri, lalu dia ikut try dan nah ini namanya ikhtiar. Baru dia bisa boleh mengatakan dengan bangga, saya mah sudah tawakal kepada Allah, Pak. Dan memang ini yang kita harapkan harusnya anak kita ketika sudah memasuki malam ujian, malamnya santai aja udah. Jangan nge jangan ngebut-ngebut lagi, ngejar lagi, sibuk cari buku, biasa mau ujian. Ya. Malam itu udah tawakal lagi. Sudah di situ faktor ke arah langit, kira-kira begitu. Ya. Jadi kita akan kan, kadang-kadang ini subhanallah. Jadi kalau sekarang ini Pak mungkin bagi yang ikut training ya, sering ikut ya, training motivator ya sekarang ini kan ada sistem pelatihan training untuk motivasi diri itu ada namanya SLP ada namanya NLP bahkan yang terbaru ada MLP namanya ya bagaimana secara saintifik ya linguistic program bagaimana secara sains dia yakin ya akalnya masuk wah ini kalau begini saya dapat ini nah kan begitu lalu ada NLP neuro ya bagaimana ya imajinasi pikiran dan seterusnya mindsetnya Lalu ada yang terakhir sekarang yang lagi dikembangkan namanya MLP, Maha Linguistic Program. Bagaimana dari hati yang paling dalam, ya, dari kolbu, sadar, Wah ini ini kalau dibahas panjang ini. Dalam dalam hati kita ini ada beberapa kategorinya, ada namanya sadar, ada fuad, ada kolbu. Nah, ini dibahas ini. Nah, baru kita bisa merasakan bagaimana ketika orang bergantung kepada Allah. Sebenarnya sudah bergantungkah semuanya? Hatinya, perasaannya, pikirannya, fikrahnya. Nah, jadi orang bisa dikatakan dia sudah tawakal kepada Allah ketika semua proses sudah dilalui, diantaranya adalah ikhtiarnya, usahanya. Maka kita perhatikan, ya, berikutnya adalah ya, tawakal adalah sikoh. Nah, jadi harus yakin. Ini babnya bab ya dalam hati. Ya, mohon maaf kalau kita mengulangi sedikit, ya mengulangi sedikit kan lagi rame-rame kadang-kadang orang nggak mau dibilang munafik. Apalagi kadang-kadang ada orang yang sedikit agak ya nggak terima dibilang kafir. Sebenarnya ini hal yang biasa dalam kategori iman kita. Seperti makna iman itu ada tiga makna yang harus dibuktikan. Orang dikatakan imannya benar manakala tiganya ada dalam dirinya. Pertama apa? Takrir bil lisan. Diikrarkan dengan lisannya, amantu billah, raditu billahi robba. Dia beriman kepada Allah, lisannya mengucapkan, dibenarkan dalam lisannya. Lalu yang kedua apa? Tasdiku bil qalbi. Dibenarkan dalam hatinya. Yang kedua, yang ketiga apa? Wa amalu bil arkan. Dibuktikan dengan amal perbuatan, baru sempurna imannya. Jadi kita bisa lihat nanti mana kategorinya mukmin beriman, mana yang kafir, mana yang fasik, ya. Jadi ketahuan di sini. Apa bedanya Pak? Kalau tadi orang beriman kepada Allah, dia harus syaratnya ikrar, takrir bil istan, Ikrarnya harus dibuktikan. Maka muncullah yang kedua ketika apa? Ketika dia tarku ya Tarku ikrar, meninggalkan ikarnya. Apa itu? Tasdiku bil kalbinya nggak ada, nggak benar dalam hatinya nggak yakin. Mulut doang bicara, maka masuk kategori muna, muna, halo, munafik. Jadi nggak, nggak kita nggak perlu pusing, nggak perlu kita marah kalau orang bilang kenapa? Karena kita emang tidak tidak membuktikan ikrarnya. Tarkur ikrar, meninggalkan ikrarnya. Yaitu apa? Tidak tasdiku bil kalbi. Akunya mukmin, misalnya kan begitu. Selesai kan? Jadi nggak ribut. Yang ketiga malah berikutnya apa? Orang fasik. Apa itu fasik? Fasik adalah orang yang tidak mengamalkan wa amalu bil arkan, enggak dibuktikan dengan amalnya. Mukmin sih mukmin, bahkan hatinya yakin puasa wajib, zakat wajib, dia tahu. Tapi enggak diamalkan. Salat wajib, tapi enggak salat, namanya orang fasik. Ya. Jadi perhatikan bedanya, mana orang mukmin, mana orang munafik, mana orang fasik. Nah, silahkan nanti lihat mana yang paling berbahaya kan gitu. Maka yang terakhir yang ketiga orang kafir. Kafir artinya ingkar, menolak tadi semua tiga-tiganya nggak ada. Bahkan kadang-kadang ada tiga, ada satu misalnya, ya, dia berbuat tapi karena tidak yang pertama nggak ada ikrarnya, ya tidak ada apa kalau namanya ijazahnya nggak ada, nggak sah dia sebagai dikatakan orang yang muslim. Karena apa? Hanya nyumbang doang misalnya. Ya, wa amal arkan beramal ber, ya, melakukan perbuatan jadi dia harus sinkron antara tiga tadi saya ulangi. Takrir bil lisan, tasdiku bil qalbi, wa amalu bil arkan. Imannya tiga-tiga dibuktikan. Nah sama dengan orang tawakal juga demikian. Kalau dia mau tawakal kepada Allah, maka tiga-tiganya ini harus ada. Kenapa? Gak mungkin dia akan muncul yang namanya sikoh. Sikoh artinya yakin. Ya, bagaimana meyakin kepada Allah masih ada tarkul ikrar, meninggalkan ikrarnya. Katanya beriman kepada Allah tapi meninggalkan ya ikrarnya yaitu apa tidak membenarkan dalam hati nggak yakin dia makanya ini nanti babnya kalau ada pakar ya ahli Quran atau tafsir ya kita akan lihat bagaimana ya bagaimana resiko atau akibat orang yang meninggalkan Al-Qur'an nanti silakan Pak kalau pakar tafsir dia akan jelaskan lebih jelas itu jadi kita gampang Orang ketika ditanya, Anda meninggalkan Quran, apa resikonya? Jelaskan, bla bla bla. Tentu insya Allah dia akan melakukan kontemplasi, muhasabah. Dia akan sadar, oh ternyata saya meninggalkan Al-Quran. Tiap pagi kita berikrar kan Pak? Kita ikrar tiap pagi dan petang misalnya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin Nabiya wa Rasulah wa bil qur'ani imama wabil qiblat wabil ka'bati qiblata wabil mu'minina ikhwana. Tuh, lihat Pak. Itu ikrar kita Pak tiap pagi. Aku reda Allah Tuhanku. Wabil islami dina, Islam agamaku. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasula dan Nabi Muhammad rasul utusan Allah, rasulku. Ya, wabil Qur'ani imaman, Al-Qur'an pemimpinku, pedoman hidupku. Ya. Wabil Ka'bati kiblatan dan Ka'bah adalah kiblatku. Salatnya menghadap Ka'bah, ada kiblatnya Ka'bah. Lalu yang terakhir yang kelima, wabil mu'minina ikhwana. Lihat perhatikan. Dan terhadap orang-orang mukmin adalah saudaraku, bersaudara. Maka tema-tema ukhuwah sekarang lagi semarak di mana-mana. Kenapa? Ada kegembiraan, ada ya kabar bahagia dengan munculnya ukhuwah yang luar biasa sekarang bersatu berbagai macam background, berbagai macam harokah nyatu. Alhamdulillah semangatnya luar biasa. Apa itu? Innamal mu'minuna ikhwatun. Ini yang luar biasa. Dan tentu juga ini berkat doa yang kita panjatkan setiap pagi dan petang juga. Saya berhusnuzan selalu kepada Allah. Kenapa? Karena doa orang-orang soleh yang tiap pagi dia bacakan kepada Allah. Doa Robitah misalnya. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wal taqad ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawafikillahumma rabitataha ya Allah kokohkanlah ikatan hati-hati kami jadi seberapa hebat pun orang mem, mem, apa namanya memecah belah kita ya mengucar ngacir kita tapi Allah katakan tadi kita doa kepada Allah. Fawasikillahumma rabitatah. Ya Allah kuatkanlah ikatan hati-hati kami. Jadi nggak bisa nggak mempan. Jadi orang berusaha kita dipecah belah, kita diadu domba misalnya. Tetap doa kita naik ke langit. Apa kata Allah? Dikabulkan oleh Allah. Faasbahtum bi ni'mati ikhwana. Maka Allah limpahkan kepada kamu kata Allah nikmatnya bersaudara. Allahu akbar. Jadi kembali kepada tema tawakal juga sama dengan tawakal. Kita ingin, agar semangat upah terjaga. Pokoknya usaha terus, ikhtiar terus. Gimana caranya nanti? Tawakal kepada Allah. Allah lah yang menyatukan hati-hati kita. Makanya kan doanya apa? Doa kita adalah ya mukallibal qulub. Hai Allah, wahai Allah yang bolak-balikkan hati kami. Sabit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya. Alif bainana wa baina qulubina. Ya Allah, tetapkan hati kami ini dalam taat dan dalam agamamu. Ya Allah satukan hati-hati kami. Allahu Akbar. Lihatlah kita sholat berjamaah. Indah betul. Kenapa kita mau ya jadi bercerai-berai? Sudah Allah katakan, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Itu jelas perintahnya. Silakan catat Ali Imran 103. Itu perintah Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali agama Allah, kepada Al-Quran, kepada hadis Rasulullah, kepada Islam. Kata Allah, jangan lupa wala tafarraku, jangan bercerai-berai. Lihatlah mukmin itu luar biasa. Al-Fat 29 Allah mengatakan, Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا الله أكبر kalau membaca ini merinding Pak, rasanya nikmat Allah luar biasa kepada kita. Apa kata Allah? Muhammad adalah Rasul Allah. Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'hu asyiddau 'alal kufar. Orang-orang mukmin yang bersama dengan Rasulullah, para sahabat, para pengikut Rasul, kita juga termasuk pengikut Rasulullah. Apa ciri-cirinya? Apa ciri-ciri mereka kata Allah? Ya. Asyiddau 'alal kufar. Mereka tegas kepada segala bentuk kekufuran, kekafiran. Lihat nah, perhatikan ayatnya, tegas. Tegas artinya punya prinsip, bukan keras nggak ada ujungnya atau keras asal-asalan keras, tidak. Maka tadi dari tiga tadi Pak, dari empat tadi ya, mukmin, munafik, fasikin, fasik atau kafir ini kita bisa bedakan nanti. Maka kemana kita bisa keras atau kemana kita bisa tegas akan kita bisa lihat dari mana kategorinya. Kalau kepada orang-orang kafir jelas ada ayatnya. Al kafirun contohnya sudah jelas ini ayat yang saya lagi dibantah, Pak. Ya. Kepada siapa? Kepada orang kafir kata, "Qul ya ayyuhal kafirun." Jelas. Allah enggak gunakan kalimat lain sebagai target ayat. Misalnya, "Qul ya ayyuhal ghairul muslimin." Enggak. Tapi langsung, "Qul ya ayyuhal kafirun." Wahai orang-orang kafir kata Allah. Ya. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah Tuhan yang kamu sembah. Ya. Wala antum abiduna ma a'bud. Kamu juga tidak menyembah Tuhan yang aku sembah. Wala ana abidum ma abattum. Aku tidak akan pernah menjadi penyembah Tuhan yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu juga tidak akan menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Di ujung Allah mengatakan, Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Sudah jelas ayatnya. Ini kepada orang kafir. Nanti kepada orang-orang mukmin ada lagi ayat yang lain. Ya. Jika memerintahkan sholat, ya Allah dina amanu, puasa, kutiba alaikumusiyam. Jadi ayat-ayat Allah itu semua sudah jelas targetnya kemana. Kadang-kadang hati kita yang masih masih keras membatu, ya fikrohnya masih kadang-kadang fikroh jahiliyah. Kenapa pak? Apa jahiliyah kan bodoh. Padahal jelas sudah ada rujukannya Al-Quran Ya, makanya kata orang kan back to Quran, back to basic. Basicnya apa Quran? Nah, kembali kepada tema kita. Jadi, ya, tawakal kepada Allah adalah sikoh. Ya. Dan nah ini unik mbak kalimatnya perhatikan. Dan jenuh ya, atau berputus asa dengan yang lain. Artinya kepada manusia udah jangan menggantungkan sesuatu. Nah, artinya ya kalau dalam sini kata wal ayas ya, ayas ya. Arti melepaskan ya gantungan kita kepada manusia. Kan begitu Pak ya. Jadi orang bilang jangan bergantung kepada yang lemah. Atau jangan bersandar kepada yang lemah. Jadi, kalau ada tiangnya, tiangnya nggak kuat jangan bersandar Pak. Ya kan jatuh nanti. Nah, maka jangan bersandar kepada yang lemah. Siapa itu? Makhluk. Kita ini dhaif, apa? Maka bersandarlah kepada yang maha kuat, yang maha kokoh, yang maha kaya. Tawakal Allah. Maka nanti kita lihat beberapa dalil. Ya. Nah, kita perhatikan. Ini ada kisah. Ya, contoh-contoh tentang bagaimana makna tawakal. Ada kisah seorang yang berkunjung ke rumah Rasulullah misalnya. Ya ini juga ada beberapa uh, narasi hadisnya ya. Ada beberapa bentuk uh, hadis. Tapi diantaranya ada kisah orang yang datang berkunjung ke rumah Rasulullah naik ya keledai ya. Lalu sampai depan pintu Rasul udah lihat ada tamu buka pintu. Ya uh, apa sudah ada tamu langsung nyampe di pintu ketok pintu. Assalamualaikum, salam masuk. Nabi juga kaget cepat banget nyampe depan pintu. Maka Nabi langsung tanya kepada sahabat yang datang, jawab salam, waalaikumsalam, ditanya, wahai sahabatku, sudahkah engkau ikat keldaimu? Jadi cepat banget nyampe, kira-kira kalau naik mobil langsung nyampe pintu, mungkin belum dikunci kali. Nah maka apa kata sahabat? Ya Rasul, saya bertawakal kepada Allah. Jadi saya tidak perlu tidak perlu ikat keldai itu. Kalau memang Allah ya berkehendak tidak akan kabur itu keldai, maka yakin saya tidak akan kabur. Maka mendengarkan kalimat ini, maka muncullah kalimat di kalimat yang warna merah. Kata Rasul apa? Ikat dia dulu atau ikat dulu keledainya, baru tawakal kepada Allah. Jadi makna ikat itulah usaha, ikhtiar. Paham pak? Jadi ikat itu maknanya ikat dulu, usaha dulu. Jadi jangan ujung-ujungnya saya mata terserah Allah aja dah. Nah, nggak gak bisa begitu. Ikat dulu keledainya, baru kita yakin kepada Allah. Sekarang apalagi pak yang Ikatnya kunci, kunci sekali bisa hilang, ya. dua kali hilang juga. Nah itu udah, udah ikhtiarnya udah luar biasa. Tapi sekali lagi karena kita tadi yakin kepada Allah, kalau sudah kita ikhtiar, serahkan kepada Allah. Termasuk yang mencari jodoh kan begitu. Ustaz saya mencari jodoh, udah ikhtiar belum? Udah caranya gimana? Rajin-rajin ibadah. Apalagi rajin taklim. Nah taklim seperti ini ketemu nanti itu ada aja. Ketemu sahabat, ketemu ustaz, ketemu saudara. Ya, tahu tiba-tiba saya punya adik. Nah kan itu ikhtiar namanya. Mau ta'aruf nggak? Jadi jangan dikata saya udah ikhtiar Ustaz. Gimana caranya? Saya di rumah aja. Nah, itu bukan belum ikhtiarnya belum. Ya, saya sholat tahajud, saya baca Quran. Ikhtiarnya belum optimal. Jadi kalau gitu di mana kuncinya? Kuncinya adalah sempurnakan ikhtiarnya. Nah, ini dia. Sempurnakan ikhtiarnya, optimalkan usahanya. Baru kita bisa mengatakan tawakal kepada Allah. Maka ketemulah nanti hadis yang tadi dibacakan di uh, Ya, mana tadi? Ah, ini dia. Tadi hadis yang saya bacakan di mukadimah. Ada kalimat lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la ruziqtum kama yurzaqu tayru taghdu himasan wa taruhu bitana. Perhatikan. Ada kalimat jikalau kamu ya, tawakal kepada Allah hakko ya. Enggak bawa laser lagi ya, nah, nih. Di kalimat hakko ini, Pak. Ini ada hakko. Ya, hakko ini artinya kayak maknanya kan sebenar-benarnya. Jadi tawakalnya sebenar-benarnya, jangan asal-asalan, nah, begitu. Jadi makna tahakko ini hakko tawakuli, tawakal yang sebenar-benarnya tawakal. Apa itu? Ikhtiar, ada usaha. Apalagi sempurnakan usahanya, jangan asal-asalan. Makanya namanya ada istilahnya apa good ya, manajemen ya, manajemen yang rapi. Ada istilah agama namanya itkon, profesional. Dan ternyata memang makna profesional itu kan luas Pak ya. Luas. Nah, jangan sampai salah paham kita. Orang bilang, lu yang profesional dong kerjanya apa itu? Banyak. Nah orang kadang-kadang langsung dicap gara-gara nggak profesional walaupun hanya gara-gara kurang senyum. Nah bisa bedakan pak. Jadi misalnya ada seorang customer service dari sebuah perusahaan, ada customer pelanggan ya, datang, customer datang tiba-tiba menemui seorang ya customer service yang tidak senyum, bete, ya jutek misalnya. Maka orang akan mengatakan, hmm, ini perusahaan nggak profesional. Hanya gara-gara nggak nggak senyum. Padahal kan bukan hanya itu profesional, banyak yang lain. Jadi semuanya maka apa? Setiap pekerjaan harus ihsanul amal, itkon. Jadi kan kasihan ini perusahaan gara-gara hanya customer service yang nggak senyum, dicaplah ini perusahaan tidak profesional tuh. Saya nggak pak? Makanya perlu, makanya kalau seorang pimpinan, seorang manajer, seorang bos, dia akan tanya dulu kepada customer kenapa pak? Ada apa? Kenapa saya? Kenapa kami ini dibilang nggak profesional? Hmm, ini Anda punya karyawan nggak mau senyum? Oh ya udah, ini dipanggil karyawan, nanti diajarin. Neng, lain kali kalau ada tamu, ada customer, senyum yang ramah, senyum yang ikhlas. Udah, besok datang lagi itu orang tamu, ini iya, udah senyum udah kembali kalimatnya hmm udah profesional di perusahaan kan gitu baru hanya gara-gara senyum jadi artinya apa setiap pekerjaan ihsanul amal itkon maka orang akan mencap kita memberikan kita apa eh, fonis nah, makanya kadang-kadang tidak boleh memberikan fonis dengan cepat tapi penting memang apa namanya pandangan pertama apa namanya istilahnya itu sentuhan awal itu penting orang datang ke sesuatu kantor pruk, lihat dulu awalnya hmm, ini bagus perusahaan hanya gara-gara Pak baru di front office bagian depan. Nah, makanya bagi yang ya bagian depan ini terutama kan baik security, baik eh, customer service. Hanya gara-gara kita, kadang-kadang perusahaan dibilang nggak profesional. Maka mari kita mulai sekarang ihsanul amal, ikhtiarnya dimantapkan, usahanya dimaksimalkan. Kalau sudah dilakukan, baru kita diri kepada Allah. Nah, kata kata Nabi apa hadisnya? Bagi siapa yang dia bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka akan diberikan rezeki. La ruziktum kama yurzaku taru tagdu himasan wa taru habitanan. Jadi kalau tawakal kepada Allah yang sebenarnya, rezeki dijamin oleh Allah. Ini yang pertama, ini yang ketiga ya. Yang kedua, ya, apa hikmahnya orang tawakal? Dia berani. Yang pertama mendapatkan nasrullah, pertolongan Allah. Lihatlah, Orang mukmin kadang-kadang dia begitu di akhirnya dia akan mengatakan ya Allah, ini perjuangan berat ya Allah. Tapi Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah lupa kepada hamba-hambanya. Allah memberikan pertolongannya. Nasrum minallah wa fathum qarib. Perhatikan. Ini ayat ada kata wow di situ, perantara jeda. Nasrum minallah. Allah berikan pertolongan wa fathum qarib dan terbukalah, dekatlah kemenangan, kan begitu. Artinya bukan hanya kepada peperangan, kepada pertandingan, kepada hidup kita termasuk. Kalau sudah Allah berikan pertolongan, insya Allah rezeki akan datang. Jadi makanya berkah. Nah, berkah itu dalam makna apa? Berkah artinya ziyadul khair, bertambahnya kebaikan. Ada orang gajinya banyak pak, gajinya 10, sekian atau udah komanya udah dikitnya mungkin udah ya udah banyak lah. Tapi ada orang cuma gajinya cuma 3, sekian, ya atau 3 koma kalau orang bilang pak ya. Tiga koma pak, tanggal tiga udah koma. <clears throat> Ya kan gitu pak. Tapi kalau berkah hidupnya, nah tadi lihat. Karena berkah yang Allah berikan kepadanya, walaupun cuma tiga koma, tanggal tiga udah mulai koma, rezeki ada aja Allah beri. Lihat, Allah maha kaya. Ini tadi dia. Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa aku, la ruziktum la ruziktum kata Allah. Dipastikan rezekinya oleh Allah. Kama yurzaku tayru taghdu himasan wa taruh habitanan. Seperti tadi burung-burung diberikan rezeki oleh Allah. Berangkat pagi, temboloknya kosong, perutnya kosong. Nanti sore pulang kandang, pulang sangkarnya. Kenyang dia. Itu burung. Jadi orang tawakal kepada Allah diberikan perumpamaan seperti burung yang keluar kandang. Allahu Akbar. Kita manusia, Pak. Allahu Akbar. Pasti kita kalau tawakal kepada Allah tadi bahkan luar biasa. Masjid, ya, kita ini memberikan ya apa namanya memanjakan jemaah luar biasa besok yang mau sholat duha ada sarapan enak banget ya mau ibadah dapat sarapan gimana ya, nggak enak tinggal duha doang makanya yang nggak duha kan rugi nggak kebagian sarapan kan begitu gimana nggak enak itu ya kita mau Allah mudahkan kita untuk mengharapkan pahala duha bahkan mungkin yang yang, yang terbiasa sholat apa suruk misalnya sholat isrok pak ya apa sholat israk itu? Sholat israk adalah ketika kita habis sholat subuh, lalu kita tetap ya, ya usahakan mungkin standby di masjid, ya karena kita mungkin kerjaannya nggak sibuk misalnya, atau mungkin yang mau berangkat juga silakan ya, habis subuh dia lalu dia berzikir, berdoa, tilawah, lalu nanti ketika suruk, ya, kapan suruk? Biasanya ada di jadwal itu suruk, nah itu 551 suruk Nah lewatkan sedikit Pak, jangan langsung. Nggak boleh sholat di ketika matahari terbit. Jadi 551 lewat 5 menit, berarti 556 katakanlah begitu. Sholat dua rakaat. Nama sholat apa? Sholat isra, sholat suruh. Nah apa pahalanya kata Nabi? Pahalanya dahsyat luar biasa. Pahalanya adalah seperti haji dan umrah sempurna, sempurna, sempurna. Tiga kali Nabi sebutkan kata sempurna. Jadi orang yang sholat isra itu luar biasa. Nah, beberapa hadis mengatakan sholat israq sudah sama dianggap sholat duha. Artinya kalau mau sholat duha lagi monggo, nggak duha nggak apa-apa. luar biasa. Jadi bayangkan Allah kasih kesempatan luar biasa kepada kita untuk meraih fadilah dan keberkahannya. Jadi oleh karena itu minta tolonglah kepada Allah dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berikutnya ini penting karena sudah mau menjelang jam satu Sekarang kita ingin bertanya, apalagi di antara hikmah orang yang tawakal kepada Allah tadi sudah rezeki, pasti Allah jamin. Yang kedua ini yang dalam surah at tolak ayat 3. Sebenarnya ini ayat juga terkaitan dengan masalah rezeki juga. Apa itu? Yang pertama, "Wa may yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Ini tentang takwa. "Wa may yattaqillaha." Lalu berikutnya, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Nah, nanti lihat surat at tolak Nah, ini sini ada, perhatikan ya. Ayat 3 ya, yang kedua di tengah-tengah ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu. Bahkan yang berikutnya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa innallaha 'azizun hakim. Allahu akbar. Lihatlah keindahan atau kalau saya sering berjudul indahnya bertawakal kepada Allah. Perhatikan yang kedua. Wa may yatawakkal 'ala Allah huwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah, apapun kebutuhannya, huwa hasbuh, dicukupkan oleh Allah. Kalau tadi orang bertakwa, ya yaj'allahu makhraja, diberikan jalan keluar, diberikan solving, ya problem solvingnya diberikan oleh Allah. Jalan keluarnya ada aja. Dan bahkan Allah katakan, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib Allah berikan rezeki dari jalan yang tak terduga-duga. Allahu Akbar, inilah yang kita harapkan sebenarnya. Kalau kata pakar otak kanan otak kiri, nah itu ada namanya pakar otak kanan otak kiri. Saya lupa nanti tolong mau dikoreksi. Kenapa? Karena sesungguhnya kita ini sekarang otak yang kita pakai katanya otak kanan misalnya. Yo kerja terus, kerja nanti akhir bulan gajian. Ya. Saya ulangi Pak, kerja terus nanti akhir bulan akhir bulan Gajian. Itu kalau yang gaji itu udah tertebak nggak Pak kira-kira Pak? Sudah kan Pak? Sudah ada angkanya kan Pak? Kira-kira katakanlah 5, sekian. Nah ini namanya min haisu yahtasib. Nah, sesuatu yang sudah terhitung. Sekarang justru bagaimana memanfaatkan otak kiri kita. Ya tadi ya biar usaha bisnisnya kan begitu. Makanya kan orang nggak nggak masuk akal. Ini orang golongan cuma golongan empat, anak kuliah semua di kampus terkenal lagi dari mana ini rezekinya kan gitu. Masuk akal nggak pak kira-kira? Itulah yang disebut dengan min haitsu la yahtasi. Apalagi ustaz Pak kayak saya, ustaz. Ya. ya, anak mau kuliah dari mana biayanya? Tapi itulah yang kita selalu pacu. Kenapa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari jalan tak terduga. Kalau gaji udah terduga tadi, apalagi yang sudah rutin tanggal sekian gajian. Sekarang nunggu, mengharapkan justru yang tak terduga. Makanya ada istilah sekarang memacu ya, otak kanan otak kiri dua-duanya seimbang. Ya, jadi kalau hanya otak kanan pokoknya kerja udah udah rutin itu aja bolak balik tiap bulan itu aja, ya kan? Ya pak tiap hari begitu aja reguler udah itu aja. Sekarang bagaimana inovasi-inovasi baru? Nah ini muncul. Maka nanti ada tema pakar ekonomi Islam. Bagaimana membangun ekonomi Islam? Bagaimana membangun usaha? Ya kooperasi apalagi online. Nah kan begitu. Jadi apa? Mengharapkan sesuatu yang tak terduga. Tapi syaratnya apa tadi kata Allah? Wa may yattaqillaha, takwa kepada Allah. Dan kalau sudah demikian, wa may tawakkal 'ala Allah huwa hasbuh. Allahu akbar. Siapa yang tawakal kepada Allah, maka akan dicukupkan apapun kebutuhannya. Dengan demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya, jika sudah yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala, nah, kita hanya menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang beriman dia akan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menggantungkan kepada manusia yang lemah, apalagi menggantungkan hanya kepada bos, kepada atasan saya tidak. Justru juga kita menggantungkan kepada Allah. Maka apapun yang Allah kehendaki ketika Allah mengatakan idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ada jeda katanya fa itu memang jarak. Ketika Allah berkehendak kun fayakun. Kan begitu. Jadi makanya serahkanlah kepada Allah. Prinsipnya apa Pak, Bu, jemaah sekalian? berserah dirilah kepada Allah. Insya Allah dengan tawakal kepada Allah kita akan mendapatkan berbagai hikmah keutamaan dan yang terakhir hikmahnya apa? Allah akan cinta kepada kita. Apa kata Allah? Faiza azamta fatawakkal ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau sudah bertekad, sudah berazam, serahkan kepada Allah. Allah mencintai. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang bertawakal kepadanya dan dengan demikian Allah akan memudahkan semua urusan kita, semua hajat dan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarlah waktu terus berlalu, iman tidak boleh layu. Biarkan zaman terus berubah, akidah tak boleh goyah. Biarkan masa terus berganti, zaman berganti, keyakinan tidak boleh mati. Biarkan bumi berputar sampai pudar. Jangan pernah kita gentar karena ada Allahu Akbar buah selasih di atas kayu. Terima kasih, thank you. Pak polisi minum es kelapa. Terima kasih sampai jumpa. Wallah muafiq lakum wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.